Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala perkara yang masyru'. Dan seorang hamba tidak akan bisa dia bersyukur kepada Allah dengan sempurna Ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk rukuk, dimudahkan untuk sujud, dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk birrul walidain, dimudahkan untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan, dimudahkan untuk membalas kejahatan manusia dengan kebaikan, diberikan kemudahan untuk berlaku baik kepada tetangga, kepada istri, kepada putra dan putri. Diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Itu termasuk nikmat yang wajib untuk dia syukuri. Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dia bersyukur, bangun sepertiga malam, dia sujud menghadap Rabbnya, dia kucurkan air matanya, muhasabatun nafas, dia timbang-timbang dirinya. Dia nilai dirinya. Dia hitung amalannya sebelum dihitung oleh Rabbnya. Dia bersyukur kepada Allah, maka itu pun taufik. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa syukur dan itu pun harus dia syukur. Ketika dia bisa bersyukur kepada Allah, itu pun harus dia syukur kembali. Oleh sebab itu disyariatkan istighfar untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas samai wal ard." Wahai segenap manusia, ingatlah Ingat-ingatlah nikmatku atas kalian. Hal min khaliqin ghairallah Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yarzuqukum minas samawa minas sama'i wal ard yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan daripada buminya. Apakah ada yang memiliki dua sifat tersebut menciptakan dan memberikan rizki? Jawabannya tidak ada. Itulah Rabbuna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sifat khusus milik Allah Subhanahu wa taala sifat rububiyah menciptakan dan memberikan rezeki dialah Allah yang Maha Esa yang memberikan taufik kepada kita secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang besar yang ada pada diri kita barakallahu fiikum nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah, nikmat tauhid. Bisa beragama dengan agama tauhid. Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya mendapatkan Tauhid, agar putranya termasuk hamba Allah yang syakur. Ketika Allah sebutkan tentang Nuh alaihi salam, Ketika Nuh mendakwahkan sang putranya, Ya bunayyarkan na'ana. Wahai ananda, ikutilah. Arungilah samudra bersama bapakmu di atas perahu ini. Naiklah perahu bersama bapakmu. Ikutilah aku. Ikutilah seruan yang diserukan oleh Rasul. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Esakanlah Allah Tauhidkanlah Allah, naiklah kamu kepada safinatul najah, naiklah kamu ke atas perahu yang menyelamatkan. Sang anak mengatakan, Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma' Tidak wahai bapak, aku akan memanjat gunung, aku akan menaiki sebuah gunung, yang gunung itulah yang akan menyelamatkan aku daripada ombak. Yang akan menyelamatkan aku daripada banjir. Nuh alaihissalam mengatakan qala la azila min amrillah illa man Tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala illa man Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Maka dihalang-halangilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ombak. Antara dialah seorang bapak dengan putranya dihalangi dengan ombak yang sangat besar kal maut seperti bukit besarnya. maka minal muzraqin. Dan jadilah anak tersebut termasuk orang yang ditenggelamkan. Nuh alaihissalam mengharapkan hidayah. Nuh alaihissalam mengharapkan agar Allah memberikan taufik kepada putranya. Ternyata Allah tidak memberikan taufik tersebut kepada sang putra. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayahnya kepada putranya Nuh alaihi salam. Demikian pula Ibrahim alaihi salam. Beliau inginkan hidayah untuk sang bapak. Beliau dakwahi bapaknya, "Ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapak. Janganlah kamu beribadah kepada syaitan. Janganlah kamu beribadah kepada iblis. Janganlah kamu menyembah patung, Janganlah kamu menyekutukan Allah. Apa ucapan sang bapak? Kala araqibun. Wahai anak, apakah kamu benci dengan agamaku? Apakah kamu benci dengan perbuatanku? La illam tantahi, kalau kamu tidak menghentikan seruanmu, la arjumannak wahjurni maliyan. Niscaya aku akan rajam kamu. Aku akan bunuh engkau wahai Ibrahim. Perhatikan bapak yang sadis. Bapak yang benci kepada Ibrahim alaihissalam menginginkan kalau kamu akan saya matikan dengan cara rajam, wahjurni nalian atau saya akan tidak lagi berbicara kepada engkau dalam waktu yang sangat panjang. Seorang ahlu sunnah wal jamaah seorang salafi salafiyun adalah arhamun nas linnas. Manusia yang paling rahmat kepada manusia. Perhatikan permusuhan sang bapak. Perhatikan ucapan sang bapak yang sangat keji kepada sang putra Ibrahim alaihissalam. Balasan Ibrahim alaihissalam. Salamun alaik. Keselamatan atasmu wahai bapak. Semoga Allah mencurahkan keselamatan untuk kau wahai ayahanda. Subhanallah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada bapaknya azan, bapaknya mengancam dengan ancaman suatu pembunuhan, bapaknya mengancam tidak akan berbicara lagi, memutuskan tali silaturahim, akan tapi jawaban sang anak dengan ucapan salamun alaik. Kesejahteraan atasmu wahai bapakmu. Lastaghfiranna lak. Sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu wahai bapakku. Di ayat dikatakan wa ad'u rabbi innahu kana bi dan aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu wahai bapakku. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku adalah zat yang Maha Raufur Rahim. Yang penyantun, lagi Maha Penyayang, yang penuh dengan kasihnya. Didoakan kebaikan. Ternyata sang bapak mati dalam keadaan kafir. Ibrahim alaihissalam mengharapkan hidayah agar menyangkut, agar hidayah tersebut menancap ke dalam hati sang kafa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Demikian pula pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memohonkan kepada Allah berdakwah untuk pamannya ketika sampai kepada menjelang wafatnya لما حاضر Abu Talib al-maut ketika al-maut sakaratul maut menjemput Abu Talib maka Nabi alaihi salatu wasallam ada beliau mengunjungi beliau mentalqin ya anni qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah wahai pamanku wahai Abu Talib Katakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang aku akan berhujah, aku akan berargumen di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Ternyata sang paman enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan karena memiliki dua orang jelek sekali, Abu Jahal dan Abdullah itu Umayyah yang senantiasa memberikan fanatisme At-targhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama bapak moyang kita? Agamanya Abdul Muttalib? Fa'aba ayakun La ilaha illallah Akhirnya engganlah Tidak mau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan ini menyedihkan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maka Nabi mengatakan, Ya Amil, la astaghfiranna. La astaghfiranna laka malan unha. Wahai pamanku, sungguh aku akan benar-benar memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu. Malan unha. Akan tetapi Nabi, Nabi SAW menunjukkan kepada adab. Akhlak Nabi SAW kalau hal tersebut tidak dilarang. Kalau hal tersebut tidak dilarang oleh Allah, saya akan tetap memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu, wahai pamanku. Ternyata Allah menolak. Ternyata Allah enggan. Ternyata Allah tidak menghendaki hidayah kepada Abu Talib. Allah turunkan firman وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي القربى tidak selayaknya bagi seorang nabi. Tidak selayaknya pula bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama nabi. Untuk memohonkan ampunan bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan kafir. Meskipun mereka kerabat-kerabat terdekat sendiri. Tidak selayaknya memohonkan ampunan. Perhatikan barakallahu fikum agama yang diinginkan oleh Nuh alaihissalam, agama yang diinginkan oleh Ibrahim alaihissalam, agama yang diinginkan oleh Muhammad untuk pamannya alaihissalam, ternyata ada di dalam hati kita. Agama tauhid, agama la ilaha illallah, dinul anbiya wal rasul, agamanya para nabi, agamanya para rasul, sekarang bersangkut, sekarang menancap di dalam hati-hati kita. Walhamdulillah. nikmat nazimah. Nikmat yang besar ya ikhwah. Dijaga nikmat tersebut. Wajib bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah curahkan anugerahnya Allah telah curahkan nikmatnya kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan suatu kitab yang paling besar yang pernah ada. Al-Quranul Karim. Maka dijaga. Menjaga hidayah dengan senantiasa mempelajari Quran. Menjaga hidayah jangan sampai hidayah tersebut lepas. Barakallahu fikum. Hidayah yang diinginkan oleh tiga orang Masya Allah Abu Anbiya Ibrahim, Nuh alaihissalam dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Itulah hidayah yang diinginkan oleh mereka alaihi wassalatu wassalam kepada keluarga mereka. Yang ternyata sekarang Alhamdulillah ada di dalam hati kita. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu Jami'ah. Sebentar lagi insyaAllah ta'ala kita akan kedatangan kamu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimana di dalamnya terdapat banyak pelajaran di antaranya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Itulah yang dikatakan hudan, hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka jagalah hidayah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Jagalah hidayah dengan senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Jagalah hidayah dengan mencintai kalam Allah. Jagalah hidayah dengan senantiasa mendalami makna-makna kandungan ayat. Dengan mempelajari tafsir, mempelajari Quran Al-Karim. Yang itu insya Allah ta'ala merupakan jadwal kita. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita perlakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan termasuk hasanatun termasuk kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Fihi hudan linnasi. Di dalamnya terdapat huda bagi mereka manusia, petunjuk para fikum. Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk. Di dalamnya Allah katakan wa bayyinatin minal huda dan juga penjelas-penjelas bagi petunjuk itu sendiri diperinci petunjuk itu sendiri. Wal Furqan demikian kalau di dalamnya terdapat Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang iman, mana yang nifaq, mana yang muslim, mana yang kafir. Pembedanya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, mengikuti Quran was sunnah, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwan wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi mereka manusia. Akan menunjukkan suatu kaum yang mereka mengamalkan dengan amalan yang saleh maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita merenungi makna-makna kandungan ayat Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak menghayati kandungan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran Seandainya Al-Quran bukan datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan dapat diisi Al-Quran fihi istilafan Terdapat banyak kontradiksi satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Masya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'afidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun yang tertukar. Tidak ada satu huruf pun yang diganti-diganti. Tidak ada. Mu'jizatnya Allah yang diberikan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Sampai hari kiamat. Maka alaina bilhibat. Alaina bitta'allum. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari kandungan Al-Quran. Wajib bagi kita untuk mempelajari, menghayati, mengamalkan, berakhlak dengan akhlak Al-Quran berucap dengan ucapan-ucapan yang dituntut oleh al quran al Karim yang Allah telah memberikan kemudahan anak-anak kecil usia belum balik sudah sanggup menghafal Al-Quran dengan sangat mudah walaqad dan Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir sungguh kami telah mudahkan bagi mereka Al-Quran apakah ada di antara mereka yang mau mengambil pelajaran dan Allah berikan peringatan Jangan sampai kita sebagaimana mereka orang-orang terdahulu. Ahlul kitab yang mereka didatangkan para rasul dari kalangan Bani Israel diturunkan kutub, Zabur, daurah, Injil, suhub diturunkan kepada mereka. Akan tetapi ketika ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, mereka tidak istiqamah, mereka tinggalkan kitab-kitab mereka di balik punggung-punggung mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang keras hatinya Allah katakan, Alam ya'nilil ladhina amanu an taksha'a li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya bagi mereka orang-orang mukmin? Apakah belum tiba waktunya bagi mereka orang-orang mukmin an taksha'a qulubuhum li Agar hati mereka tunduk, agar hati mereka takut ketika menyebut kalimat Allah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Apakah belum waktunya bagi mereka untuk tunduk kepada kalamullah? Apakah belum saatnya bagi mereka untuk kembali kepada kalamullah dan apa yang Allah turunkan berupa al-haq? ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم وطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون Janganlah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu. Janganlah kalian seperti ahlul kitab. Fasala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika mereka ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, ditinggalkan jauh oleh zaman kenabian, mereka keras hati. Mereka tinggalkan kitab Allah, mereka sepelekan kitab Allah. Mereka tidak lagi mengagungkan kitab Allah. Faqafat Maka keraslah hati-hati mereka. Wa kathiru minum fasibun. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Lebih mencintai kemaksiatan daripada kebaikan-kebaikan. Hadahu al fasik. Mujrimun. Seorang yang mujrim Seorang yang lebih mencintai kemaksiatan daripada hidayah. Na'udzubillah minal khuslan. Allah ancam bagi mereka. Allah ancam bagi mereka. Orang-orang yang keras hatinya. bawain Celaka. Fawailul lilladzina. Qasad qulubuhum. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang keras hatinya. Bidikrillah. Terhadap zikrullah. Terhadap kalam Allah. Celaka mereka ulaika fi dhalalin mubin maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul di dalam kesesatan yang sangat nyata ayuhal ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an Al-Qur'an ada di hadapan kita tinggal kita mempelajari untuk menundukkan hati kita kepada kalam Allah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan memberikan permisalan kepada diri-diri kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Walau anna hadzal Qur'an seandainya Al-Qur'an ini walau anzalna hadzal Qur'an ala jabal seandainya Al-Qur'an kami turunkan di atas sebuah gunung batu yang sangat besar makhluk Allah yang sangat besar tingginya dengan akarnya sama subhanallah sangat kokoh sekali makhluk Allah yang azim, yang besar, yaitu gunung batu yang sangat keras. Tapi Allah sebutkan. Walau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'anul Karim. Seandainya kami turunkan kitab Allah Al-Qur'anul Karim 'ala jabal di atas sebuah gunung. Di atas sebuah gunung batu yang sangat keras di atas suatu makhluk yang sangat besar, awi gunung. Apa yang akan terjadi? Maka akan hancur berkeping-keping. Akan hancur luluh lantang berkeping-keping. Kenapa gunung menjadi hancur? Kenapa gunung batu yang besar menjadi hancur? Likhasyatillah. Disebabkan karena takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apakah hati kita sekeras batu? Apakah hati kita sekeras gunung? Dibacakan kalam Allah tidak berpengaruh. Dibacakan kalam Allah tidak bertambah keimanannya. Apakah kita sekeras batu hatinya? Na'udzubillah. Jangan demikian. Perhatikan bagaimana mereka para malaikat kirim. Para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Hatta iza kusi'a an kulubihim. Maka sampai tatkala kami cabut rasa takut di dalam dada-dada mereka. Disebutkan dalam tafsir Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwasanya yang dicabut rasa takut adalah rasa takut dalam dada di dalam dada-dada mereka para malaikat. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum maka mereka para malaikat berkata Berkata kepada mereka pemimpin para malaikat itu Jibril alaihissalam, "Mada qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa yang diucapkan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Jibril wa man hawlah, "Alul haqq." Yang difirmankan oleh Rabb kita Allah, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan sungguh Allah Jalla Ali, Dia Maha Tinggi Al-Karim. Ya Allah Maha Agung lagi Maha Besar. Ucapan mereka para malaikat. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan bahwasanya mereka para malaikatul kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Ketika Allah berfirman kepada diri-diri mereka, ketika Allah menurunkan perintah, membuat kita yang ada di atas langit. Allah perintahkan kepada mereka para malaikat apakah yang akan terjadi? Ternyata mereka para malaikat tersungkur pingsan sujud kepada Rabbul Alamin. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua pingsan mendengar Allah. Perhatikan bagaimana makhluk Allah. Hamba-hamba pilihan Allah. Dari kalangan para malaikat mereka tersungkur sujud mendengar kalam Allah. Apakah kita pernah sujud ketika mendengarkan kalam Allah? Apakah kita sudah tersentuh hatinya ketika mendengarkan kalam Allah? Apakah kita belum takut kepada Allah? Na'udzubillah. Maka jangan sampai hati kita keras. Sebagaimana kerasnya batu. Batu yang keras, gunung yang kokoh pun bisa menjadi hancur berkeping-keping. Mereka para malaikat yang kokoh dan besar. Sebagaimana Allah sifatkan tentang Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwah. Yang mengajarkan Al-Quran kepada dia. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidul quwah. Adalah seorang makhluk yang sangat kuat. kekuatan dia, Yaitu Jibril alaihissalam. Yang sanggup memindahkan gunung. Yang sanggup mengangkat suatu negeri kemudian menerbalikkan sebagaimana yang dilakukan pada kaum Sadum kepada kaum yang Lut alaihissalam ternyata makhluk yang besar makhluk yang kokoh dan kuat tersungkur mendengarkan kalam Allah Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an Allah subhanahu wa ta'ala telah mewariskan kitab ini untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Ambillah apa yang telah Allah wariskan kepada kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana firman-Nya, "Tsumma awrasna al-kitaba allazi min ibadina alladziina istafaina" atau "Tsumma awrasna alladziina istafaina min ibadina" Kemudian kami wariskan kitab tersebut. Al-Qur'anul Karim kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi manusia, umatnya Muhammad terpecah menjadi tiga golongan, terbagi menjadi tiga golongan. Di antaranya Allah sebutkan golongan yang pertama, wa minhum dhalimun li ada di antara mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Mereka lebih menyenangi kemaksiatan mereka lebih mencintai kekufuran. Mereka lebih mencintai kesyirikan. Mereka lebih senang dengan hawa nafsu mereka. Mereka lebih cinta kepada kemaksiatan daripada kebaikan-kebaikan. Ha'ulai zalimu li nafsih. Maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan ada di antara mereka kata Allah muqtasid. Golongan yang pertengahan. Yang mereka mencintai kebaikan yang mereka sangat memuliakan Allah, mereka agungkan Rabb mereka yaitu Allah, mereka besarkan, mereka agungkan, mereka muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak ma'sum. Kadang mereka bergibah, kadang mereka melakukan kesalahan-kesalahan, akan tapi mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza muqtasid. Inilah golongan yang pertengahan. Golongan yang paling mulia Allah sebutkan, wa minhum man sabiqun bil khairat dan di antara mereka sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang-orang yang mereka sabiq, yang mereka bersegera, yang mereka berlomba-lomba bil bil khairat. Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka segera untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mereka berlomba-lomba untuk memberikan mereka berikan apa yang mereka miliki untuk Rabbul Alamin untuk menerapkan tauhid la ilaha illallah, menebarkan sunnah, memberikan berkah kepada mereka manusia dengan ilmu yang syar'i, Sadiq bil khairat. Mereka diberikan kemudahan, bersemangat untuk melakukan kebajikan, akan tapi bukan disebabkan karena mereka, bukan karena daya dan upaya mereka, akan tetapi biiznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik, Allah mengizinkan hamba tersebut untuk melakukan banyak kebajikan, maka jangan takjub. Itu semua datang dari Allah. Diberikan kemudahan untuk melakukan salat duha, diberikan kemudahan untuk kaum Isnin wal Khamis, itu datang dari Allah. Diberikan kemudahan untuk menghantamkan Al-Quran setiap bulannya. Diberikan kemudahan untuk rukun dan sujud sepertiga malam ketika manusia sibuk dengan tidur-tidur mereka. Dia sibuk berdiri menghadap Rabbul Alamin. Jangan takjub Biiznillah. Karena itu datang dari Allah. Allah mengizinkannya. huwal fadlul kabir. Itulah yang dikatakan keutamaan yang besar. Maka pilihlah ya ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu orang-orang yang mereka memiliki akal yang sehat. misalnya mereka akan sifatkan diri-diri mereka. Sebagai orang-orang yang sabikum bil khairati bi'idnillah. Mereka akan sifatkan dengan golongan yang kecil. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk menggapai ridha Allah. Orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk memetik janji Allah. Orang-orang yang mereka bersegera dalam kebaikan. Karena mereka ingin mendapatkan fadlul kabir. Mereka inginkan adalah fadlul kabir. Keutamaan yang besar. Apakah keutamaan yang besar? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhalluna min asawira min dhahabin wa lu'lu'a." Itu berupa surga Aden. Surga Aden yang mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Mereka masuk di dalamnya kemudian mereka akan dipakaikan dengan pakaian-pakaian di antaranya min asawir gelang-gelang min dahabin berupa emas walu'lu'a dan mutiara-mutiara yang cantik. Berlian, zamrud, rubai dan yang selainnya. Walibasuhum fiha harim dan pakaian-pakaian mereka adalah sutra-sutra yang lembut. Yang mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah yang telah menghilangkan rasa sedih kami. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sungguh Rabb kami yaitu Allah Ghafur. Dia Maha Pengampun. Syakur. Dia Maha bersyukur. Kenapa dikatakan bersyukur? Seorang hamba melakukan amalan yang kecil, Allah membalas dengan pahala yang sangat besar. Syakur. Alladhi ahalana nadar muqamati min fadli. Dialah Allah yang telah menghalalkan kami untuk masuk ke dalam negeri yang abadi min fadlih disebabkan karena keutamaannya. La yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Yang kami tidak lagi merasakan sakit, yang kami di dalamnya tidak lagi merasakan letih dan lalai. Kata sampai rasa letih. Ya Ihwanana itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita terlalaikan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhan ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqa. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Wahai segenap manusia, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang hakun, janji yang benar. Pada tazurannakumul hayatud dunya. Maka janganlah pernah dunia itu menipu kalian. Jangan pernah kalian tertipu dengan manisnya dunia. Jangan pernah kalian tertipu. Innamal hayatu dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya dunia adalah mata'ul gurur. Perhiasan yang menipu. Yang akan menyelamatkan seorang hamba adalah imannya. Bukan dengan hartanya. Seorang yang memiliki harta barakallahu alaikum yang harta tersebut tidak dia dekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka itu adalah kesenangan bagi jasad, bukan bagi ruh. Hal ini akan dibuktikan ketika dia dijemput dengan ilmu. Ketika Allah sebutkan kala Ida balagati taraqi wa qilanan man raqa. Sekali-kali tidak. Apabila nafas sudah tersedak Apabila nafas sudah terdorong, arwah sudah naik dari kaki menuju kepala. Ketika sudah sampai kepada kerongkongan mereka manusia, wakila Ra, Katakan kepada orang tersebut, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Kemana hartamu? Kemana duniamu? Apakah sanggup mengembalikan arwah ke dalam jasadmu? Wakila Ra? Kemana hartamu? Kemana sayaratmu? Kemana kusurmu? Kemana istanamu? Kemana pembantumu? Kemana pengikutmu? Kemana harta apa yang lain yang kamu miliki? Tidak menerah, Siapa yang bisa menyembuhkannya? Hati tersebut akan sedih. Rasulullah fikum. Hati tersebut akan sedih. Istri yang cantik akan menjadi janda. Anak-anak yang lucu, anak-anak yang mengagumkan, anak-anak yang enak dipandang akan menjadi yatim ditinggal bapaknya. Rumah yang mewah akan menjadi barang perebutan bagi keluarganya. Tanah yang luas, saham yang hebat akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Sementara dirinya sudah tidak bisa lagi merasakan nikmat dunia yang telah dia genggam dengan tangannya. Apakah itu nikmat? Wallahi la. Kemana sayaratnya? Kemana mobil mewahnya? Barakallahu fikum. Itu yang dia rasakan. Sedih ya ikhwah. Kesedihan yang mendalam ketika dia tinggalkan dunia. Ketika arwah keluar daripada jasadnya dia akan sedih. Selamat tinggal rumah indah. Selamat tinggal mobil mewah. Selamat tinggal istri yang cantik. Selamat tinggal wahai anak-anak. Sedih dia. Kecil hatinya. Itulah dunia. Akan tetapi warahmatullahi wabarakatuh apabila antum memiliki iman. Memiliki ilmu. Memiliki amalan yang saleh. Ilmu yang sudah dikembangkan dengan amalan-amalan yang saleh. Maka jiwa tersebut akan Masya Allah, ketika arwah sudah sampai kepada kerongkongannya, dia akan berkata kepada dirinya, Walhamdulillah, saya sudah melakukan siam. Walhamdulillah, saya sudah melakukan siam bin lain. Walhamdulillah, saya sudah habiskan baca Al-Quran. Walhamdulillah, saya sudah sadaqat. Walhamdulillah, saya sudah bisa biru walidin. Walhamdulillah, saya bisa memaafkan manusia. Walhamdulillah, berbagai macam kebaikan sudah saya lakukan dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum nikmatun azimah ya ikhwan. Ketika seorang memiliki ilmu dan ilmu tersebut berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan menemani jasadnya. Yang akan menemani rohnya ketika sudah sampai ke dalam kuburannya. Sedang sudah isya, mendengar azan. Baik nakari di hadam pekan. Kita lanjut insyaallah pekan depan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفاضلوا بارك الله فيكم